الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam salah satu majlis yang mulia ini. tentunya dalam rangka untuk mendengarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya apa yang kita laksanakan kita harus syukuri dikarenakan hidayah fitolah oleh ilmu hidayah mau memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu kenikmatan yang besar. Maka tentunya sekali lagi kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang dia itu bersyukur, tentunya Allah Subhanahu wa taala itu akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun nikmat tersebut sedikit, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la aziidannakum. <clears throat> Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Begitu pula perkataan Imam <clears throat> Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menerangkan tentang anjuran untuk bersyukur dikarenakan bersyukur itu merupakan kunci kenikmatan-kenikmatan itu bertambah. Beliau mengatakan miftahul mazid syukrullah subhanahu wa ta'ala. Kunci <clears throat> kunci dari bertambahnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara syukurullah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun di dalam pertemuan hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan <clears throat> seputar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Di mana di dalam pertemuan sebelumnya kita telah melanjutkan atau telah membahas hadis yang kedua dari kitab al Arba'in. Dan kita telah membacakan hadis tersebut. Kemudian juga kita telah menyebutkan beberapa faedah-faedah yang disebutkan di dalam hadis al Arba'in, yakni hadis yang kedua dari hadisnya sahabat Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ayo alihwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan menyebutkan <clears throat> beberapa faedah-faedah. Ya, beberapa faedah-faedah tentang hadis yang kedua ini. Disebutkan di sini di antara faedah dari hadis yang kedua ini disebutkan bahwasanya hadal hadis aslun fi jami'il ma'arif wal uruf. Bahwasanya hadis yang kedua ini itu merupakan inti dari seluruh pengetahuan-pengetahuan dan seluruh ilmu-ilmu. Alladhi yahtajaha bil muslim. Dan tentunya Ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang harus dipahami, harus ataupun dibutuhkan oleh seorang muslim. Di mana dalam hadis tersebut menyebutkan tentang perkara Islam, perkara iman, dan juga perkara ihsan. Dan juga di dalam hadis tersebut menerangkan tentang rukun-rukun Islam, <clears throat> rukun-rukun iman, dan juga tentang pembahasan ihsan. Ayo rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka tentunya bagi kita harus memahami perkara-perkara tersebut. Dikarenakan perkara tersebut adalah aslun fi jami'al ulum wal ma'arif. Inti dari ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Di dalamnya ada pembahasan Islam. Kita harus mengetahui apa itu Islam. Kemudian rukun-rukun Islam itu apa saja Kemudian kita juga harus memahami tentang permasalahan iman. Iman itu, rukun-rukun iman itu apa saja. Begitu pula dengan ihsan. Kemudian di dalam hadis tersebut terdapat pembahasan tentang keimanan-keimanan. yakni seperti iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Ini faedah yang bisa kita ambil di dalam, hadis Al-Ba'id yang kedua. Begitu pula di dalam hadis tersebut menunjukkan ataupun menjelaskan tentang anjuran bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Anjuran untuk mempelajari ilmu syar'i. Di mana kita telah menyebutkan di dalam pertemuan yang lalu di mana sebab munculnya hadis ini ataupun diriwayatkan hadis tersebut disebutkan di dalam hadis bahwasanya di Basrah itu muncul pemahaman yang sesat di mana pemahaman tersebut dibawa oleh Ma'bad al-Juhani di mana dia membawa pemahaman Qadariyah pemahaman Qadariyah. Kemudian beberapa tabi'in tatkala mengetahui perkara tersebut di antaranya adalah Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman mereka mau mengkhabarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yakni ketika mau melakukan umrah ataupun haji dua orang tersebut mau mengkhabarkan bahwasanya di Basrah ada pemahaman baru. Ini pemahaman Qadariyah. Kemudian ketika itu Yahya dan juga Komet melakukan haji ataupun umroh dalam rangka untuk mengkhabarkan bahwasanya di Basrah terdapat pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian tatkala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengarkan khobar tersebut, ya, Abdullah bin Umar itu baraun, ya, berlepas diri dari mereka. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari sahabat ya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya di mana di dalamnya menerangkan tentang anjuran untuk mengimani takdir anjuran untuk mengimani takdir ayo liku rahimani wa jami'an begitu pula di dalam kisah tersebut, yaitu kisahnya Yahya bin Ya'mur dan juga Humaid bin Abdul Rahman tatkala mengadu kepada salah satu sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian beliau membawakan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hadis tersebut itu terdapat beberapa faedah. Terdapat beberapa faedah. Di antara faedah yang kita bisa ambil di dalam kisah tersebut adalah ahamiyatu majalis ilmu. Pentingnya majalis-majalis ataupun majlis-majlis ilmu syar'i. Tentunya majlis tersebut adalah majlis yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Begitu pula kita bisa mengambil faedah tatkala Yahya bin Ya'mur dan juga Umayyah bin Abdurrahman mengadu kepada sahabat Abdullah bin Umar itu menerangkan bahwasanya anjuran untuk rujuk kepada kibarul ulama. Anjuran untuk rujuk kepada kibarul ulama yakni tatkala mungkin di suatu negara terdapat musibah-musibah ataupun terdapat pemahaman-pemahaman yang menyelisih syar'i maka dianjurkan permasalahan tersebut dikembalikan kepada kibarul ulama dikembalikan kepada kibarul ulama sebagaimana Yahya bin Ya'mur tatkala di Basrah muncul pemahaman Qadariyah maka Yahya bin Ya'mur melakukan umrah kemudian dia pun bertujuan untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar ya tentang jadi mengkhabarkan tentang permasalahan tidak ilmi. Ya. Ini anjuran untuk rujuk kepada kibarul ulama. Jika dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata tanyakanlah kepada ahlu dzikr, yakni para ulama yang memahami tentang permasalahan tersebut in kuntum la ta'lamun. Jika kalian itu tidak mengetahui. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, ini hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu wa wasallam. Di mana ketika itu digambarkan Jibril alaihi salam itu memakai pakaian yang rapi, yang bersih, kemudian rambut yang hitam ikal, ya. Kemudian Jibril alaihissalam masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di depannya. Adapun kisahnya Jibril alaihissalam kita bisa mengambil beberapa faedah. Ya, bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya di dalam kisahnya Jibril alaihissalam ya, menunjukkan bahwasanya di dalam menuntut ilmu syar'i itu memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. dimana dikisahkan Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengkhabarkan dan juga dalam rangka untuk menanyakan perihal agama Islam. Menanyakan dan mengkhabarkan tentang perihal agama Islam. Ya. Ini dikarenakan di dalam menuntut ilmu syar'i itu memiliki banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan. Ya. Di antara keutamaan bagi seseorang yang dia itu menuntut ilmu syar'i kemudian duduk di dalam majelis ilmu syar'i maka sungguh dia mendapatkan keutamaan berupa mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah taala illa khafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa nazat wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah suatu kaum di mana mereka itu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala illa khawatuhumul malaikah kecuali malaikat itu akan menaunginya bahwa rahmah. Begitu pula akan diturunkan kepada mereka berupa rahmat wa nazalat alaihim sakinah. Begitu pula akan diturunkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah wa Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Ini di antara keutamaan bagi orang yang mau berzikir membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu majlis. Begitu pula di antara keutamaan yang lainnya, bahwasanya majalis ilm disebutkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu termasuk riyadul jannah, termasuk taman-taman surga. Di mana ketika itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyebutkan, "Ida marartum bi riyadil jannah, farta'u apabila engkau ataupun apabila kalian melewati taman-taman surga farta'u maka hendaklah ikuti eh, ikuti tempat tersebut ya maka ikutlah tempat tersebut faqalu maka dari beberapa para sahabat itu bertanya ya Rasulullah wa ma jannah wahai Rasulullah apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah pun menyebutkan khilafud dzikr. Khilafud dzikr, yaitu majlis yang digunakan dalam rangka untuk berdikir. mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimahullahu jami'an. Ini beberapa keutamaan bagi seseorang yang menuntut ilmu syar'i kemudian duduk di dalam majelis ilmu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis Jibril alaihissalam bahwasanya ketika itu Jibril alaihissalam wada'a kafaihi ala fakhidai jadi ketika itu Jibril alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalimat tersebut itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ketika itu Jibril alaihissalam tatkala duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya Jibril alaihissalam diletakkan di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan akwal yang lainnya bahwasanya tangannya Jibril alaihissalam atau ataupun telapak tangannya Jibril alaihissalam diletakkan di atas pahanya Jibril alaihissalam. Ya, dan ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Bahwasanya tatkala itu Jibril meletakkan telapak tangannya di atas ini, di atas pahanya Jibril alaihissalam dalam rangka untuk ikram, dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tersebut ataupun lafaz tersebut kita bisa mengambil faedah bahwasanya Jibril alaihissalam itu mengajari kepada kita beberapa adab-adab di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Jibril alaihissalam mengajarkan kepada kita beberapa adab-adab tatkala kita mengikuti majlis, tatkala kita mau belajar menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi ketika itu digambarkan bahwasanya Jibril alaihissalam menggunakan baju yang putih, baju yang rapi, kemudian rambutnya itu yang apa rapi juga, ya, nggak acak-acakan. Kemudian baru mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan adab yang mulia. Ayo rahimani wa jami'an. Disebutkan di dalam hadis yang menerangkan tatkala kita menuntut ilmu syar'i, yang ini di antara adab seseorang menuntut ilmu syar'i. Ya. Dianjurkan baginya tatkala dia mengikuti majelis ilmu, tatkala dia mengikuti majelis dianjurkan duduk pada tempat yang terdepan. Ya. Dikarenakan tempat tersebut disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu memiliki keutamaan keutamaan jadi ketika itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada tiga orang ya, ada tiga orang yang melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajlis dengan para sahabat tidak salah satu nafarin Fa'aqbal isnan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidan. Jadi ketika itu datang tiga orang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dua orang dia mau mengikuti majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang satunya dia pergi. Ya, yang satunya pergi. Wa amma ahaduhuma Wa amma ahaduhuma falajatan bihalkati majlis fiha. Jadi yang satu ini, yang pertama, dia melihat di dalam majlisnya itu ada tempat yang kosong. Kemudian dia maju ke depan untuk mendapati tempat tersebut. Wa ammal akhar fajalasa khalfihim. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang mereka. Jadi duduk di paling terakhir. Wa amma thalis fa adbaro dahiban. Adapun orang yang ketiga, dia pun pergi meninggalkan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu ya, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Ala ukhbirukum min nafarin salasah. Maukah saya khabarkan kepada kalian tentang tiga orang? Beliau pun mengatakan amma ahadukum fa'awa Allah fa'awa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang pertama dia mendatangi majlis tersebut dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada orang tersebut. Wa ammal akhar fastahya fastahyallahu minhu. Adapun orang yang kedua, yakni orang yang duduk di majlis paling terakhir, dikarenakan dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu kepada orang tersebut. Wa ammal akhar fa'arada allahu anhu. Adapun yang ketiga, yakni dia berpaling dari majlis tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling darinya. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita mengikuti majalis Islam, kan, kita memiliki semangat yang tinggi dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa adab yang bisa kita ambil di dalam kisahnya Jibril alaihissalam. Ini Jibril alaihissalam duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung duduk tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula disebutkan di dalam kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 9 Hijriah di mana ketika itu agama Islam itu mulai meluas ya. wilayahnya itu mulai meluas kemudian dari beberapa wilayah-wilayah, dari beberapa kabilah-kabilah, mereka mengutus beberapa utusan-utusan dalam rangka untuk menghobarkan keislaman dari negeri-negeri yang lainnya. Maka disebutkan pada tahun 9 Hijriah itu disebutkan ayam ataupun hari-hari pengutusan. Dikarenakan banyak sekali dari wilayah-wilayah ya jazirah alam jazirah Arab, jazirah Arab itu masuk ke dalam agama Islam. Dan juga di antara kabilah ataupun wilayah yang masuk ke dalam agama Islam disebutkan adalah Bani Bani Abdus Salam. Mulalah mana lupa, kabilahnya lupa. Bani Abdus Salam atau Abdus Salim, Allah alam lupa. Disebutkan ketika itu kabilah tersebut mengutus 14 orang untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dalam, dalam rangka untuk mempelajari agama Islam dan dalam rangka untuk mengkhabarkan mereka bahwasannya wilayahnya telah masuk ke dalam agama Islam. Ketika itu orang-orang ataupun rombongan-rombongan dari kabilah tersebut mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ketiga belas orang tersebut, mereka langsung turun, langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni dalam keadaan baru safar, perjalanan jauh, kemudian masih berpakaian dengan seadanya. Ini mungkin rambutnya masih kusut, pakaiannya itu juga masih kurang rapi. Akan tetapi disebutkan di antara mereka ada sahabat yang bernama Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu. Ketika itu dia tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia turun dari tunggangannya, dari ontanya, kemudian mengikat onta tersebut di pohon, kemudian dia mengeluarkan baju dari tasnya. Setelah itu dia menggunakan baju tersebut dengan pakaian yang rapi, ya, pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Kemudian dia pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada dua perangkai, ada dua perangai yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mencintai. Maka Rasul pun menyebutkan dua perangai tersebut yakni as-sabr, yakni bersabar dan juga rasa tenang. Ya, bersabar dan juga rasa tenang. Ya. Di dalam hadis tersebut ataupun kisah tersebut menerangkan bahwasanya Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu tatkala mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusahakan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang rapi ya kemudian mendatangi majlisnya ataupun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tenang dan juga sabar. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua perangai tersebut, ini sabar dan juga tenang, itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal ikhwah rahimani wa jami'an. Ini beberapa kisah-kisah ataupun beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil di dalam kisahnya Jibril alaihissalam tatkala mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan dari kisahnya Jibril alaihissalam yang kita telah menyebutkan beberapa faedah-faedah ya yang menerangkan tentang kisahnya Jibril alaihissalam. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya anak minta maaf. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. yang di pertanyaan. sila Bagaimana hukumnya ketika khutbah Jumat khotibnya mengatakan sesuatu yang lucu sehingga membuat sebagian jemaah tertawa. Ya. Apakah dengan tertawa tersebut membatalkan sholat Jumat? Ya. Adapun yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara adab seorang mat'u ini seorang yang mendatangi khutbah Jumat dianjurkan baginya untuk sakinah wal waqar hendaknya dia tenang ya hendaknya dia tenang kemudian dia berusaha untuk mendengarkan khutbah ceramahnya khotib dengan tenang. Ya, ini yang dianjurkan tatkala seseorang itu mendengarkan khutbah Jumat. Begitu pula disebutkan di dalam hadis bahwasanya seseorang tatkala khutbah atau ah, tatkala dia mendengarkan khutbah, yakni seseorang yang melakukan mendengarkan khutbah, ya, dianjurkan dia itu tenang yang disebutkan di dalam hadis seseorang yang apa namanya yang memegang kerikil ya itu akan mengurangi ini yani mengurangi pahala Jumatnya ya. disebutkan sini pertanyaan apakah dengan tertawa atau disebutkan sini bagaimana hukumnya ketika khutbah Jumat khotib mengatakan sesuatu yang lucu Mula alam setahu ana. Kalau ana pribadi. Kalau semuanya seorang khotib. Menyebutkan perkara-perkara yang lucu. Ya mungkin bagi kita. Diam. Ya. Diam. Di mana Rasulullah SAW menggambarkan seorang yang memegang kerikil atau bergerak itu bisa mengurangi ya bisa mengurangi apabila, apabila, apabila apalagi dia itu tertawa ya dia itu tertawa maka dianjurkan baginya dia untuk tenang ya dan sama dia mendengarkan khutbah Jumatnya. Apakah dengan tertawa tersebut membatalkan sholat Jumatnya? Adapun sholat Jumatnya, insya Allah sofi, ya, insya Allah itu terima. Ya. Akan tetapi pahala seseorang yang melakukan sholat Jumat itu berguna. Ya, ini beberapa faedah yang pernah anda dengarkan. Ya, jadi sholat jumatnya, sholat jumatnya itu diterima. Akan tetapi pahalanya, ya, pahalanya itu kurang sempurna. Mullah alam mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada pusat yang lainnya atau kibar tidak. Ini pusat-pusat yang lebih paham dalam permasalahannya. Wallahu a'lam. Apakah iktikaf dan sholat tahiyatul masjid hanya boleh dilakukan di masjid atau boleh juga dilakukan di musola. Apa sulo? Olahraga dan sebagainya. Adapun etika disebutkan adapun yang disohikan apa dirojikan oleh Syekh Al-Bani bahwasanya Syekh Al-Bani berpendapat bahwasanya etika itu di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidul apa? Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Ini yang dirosikan oleh Imam Al-Bani. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Bahwasanya jumur ulama menerangkan bahwasanya iktikaf itu dianjurkan apa? Diperbolehkan di masjid-masjid jami. Ya. Di masjid-masjid jami yang masjid tersebut digunakan untuk sholat Jumat. Ya, digunakan untuk sholat Jumat. Dan insya Allah yang benar adalah pendapat, pendapatnya jumhur ulama. yakni boleh melakukan etikaf di dalam sholat apa di masjid masjid jami yang dilakukan sholat Jumat. Adapun sholat tahiyatul masjid ya itu di semua masjid di semua masjid baik itu musola masjid besar ya ini boleh di masjid-masjid yang lainnya ya kita sholat berjamaah pada awalnya dua orang. Sehingga kita berada di samping imam. Kemudian ada jamaah lain yang ikut menyusul dan langsung ke takbiratul ikhram di samping kita. Apa yang harus kita lakukan? Langsung mundur atau tetap di posisi karena makmum lain tersebut tidak menempuk bahu kita. Yang disebutkan bahwasanya tatkala seseorang melakukan sholat dua orang, ini dia sholat di sebelah kanannya. Di mana ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas kalau nggak salah, tatkala dia sholat di sebelah apa? Sebelah kiri Rasulullah membalikkan apa mengarahkan ke sebelah kanannya. Ya, ini tatkala dia melakukan sholat dua orang. Kemudian apabila datang ya makmum yang lain dan dia mau mengikuti jamaah kita, ya, boleh sang makmum tersebut langsung mundur. Kalau semuanya sang makmum itu nggak nggak tahu, sang imam itu suruh memundurkannya, dimundurkan. Suruh mundur. Boleh mundur langsung, ya. Kalau enggak, sang imam memundurkannya. Ya. Sang imam memundurkannya. Tapi walau alam kalau yang apa menepuk bahu itu anak kurang nggak tahu apa dalilnya Allah alam ini tatkala mau nganti pendidikan dulu dia <laughs> mau imam mau alam itu dalilnya ada kan. ada nggak Allah alam ya, tapi tatkala itu Rasulullah tatkala Abdullah bin Abbas sholat samping kirinya beliau mengarahkan ke sebelah kanannya ya ingat ya tatkala melakukan sholat dua orang kemudian kalau semuanya ada makmum yang lainnya maka sang makmum eh, apa yang ini dimundurkan ataupun dia mundur sendiri. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam pembahasan kitabul fiqh ya pembahasan tentang tata cara sholat ya sampai jam adanya jam ini Bagaimana hukumnya wanita haid yang menghadiri jamaah solat gerhana untuk berpikir di sana. Adapun solat itu tentunya tidak dianjurkan. Ya, dikenakan dia sedang haid. Adapun menghadiri solat gerhana, mulu alam. Ya. Adapun menghadiri, cuma menghadiri sholat gerhana dalam langkah untuk berpikir itu wallah alam. Ya, akan tapi ya, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya putra putra putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Ini Ibrahim putra putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan ketika itu pas muncul gerhana matahari. Maka orang-orang ketika itu ya melihat kejadian gerhana matahari dan ngepasi kematiannya putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang pun mengatakan eh, orang-orang pun mengatakan kaulan nas kasafat kasafat samsu Ibrahim ya sesungguhnya ini orang-orang mengatakan sesungguhnya gerhana matahari tersebut dikarenakan kematian Ibrahim maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengarkan ya perkataan-perkataan orang-orang, beliau pun meluruskan apa yang mereka katakan. Maka beliau pun mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya gerha, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum Kemudian beliau pun mengatakan eh, la la yan la yakhsifan li mautin ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya terjadinya gerhana tersebut bukan karenanya bukan karena adanya kematian seseorang ataupun kelah adanya kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum dalik fa sallu wa ta'ala. Maka Apabila kalian melihat gerhana matahari, maka Rasul pun mengatakan, Fata'u, fasallu, fat'allahu ta'ala. Ini dianjurkan untuk sholat dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, maka beliau pun mengatakan, Fata'u wa kabbaru wa sallu wa tasaddaku. Ya. Sehendaknya kalian itu berdoa dan bertakbir, kemudian melakukan sholat serta bersaudara kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini beberapa bimbingan Rasulullah SAW tatkala kita mendapati gerhana matahari. yakni banyak-banyak berdoa, banyak-banyak takbir dan juga dianjurkan untuk melakukan sholatul khusuf, ya, sholat gerhana, ya. Jadi kalau berpikir dan juga berdoa itu jelas. Akan tapi kalau menghadiri ya, kalau menghadiri insyaallah ya Allah kurang kurang. Mungkin bisa ditanyakan kepada asatidah yang asatidah yang lainnya. ada pun dia berzikir, berdoa, bersedekah ini merupakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum jual beli borongan di suatu sawah? Misal pada tanaman padi atau jagung dengan luas tertentu tanpa ada timbangan. Walau tanpa ada timbangan, ini gambarannya kurang, anak kurang paham. Wallahualam sebenarnya kurang paham maksudnya korongannya itu gimana kurang <laughs> kalau di Dieng terkadang kayak gitu ada beli borongan jadi cuma menyewa wortel kalau nggak kubis ya biasanya yang beli itu apa namanya calonnya itu lihat lihat jumlah bibitnya. Jumlah bibitnya. Semuanya kubis bibitnya 2000 bibit. Oh, nanti harganya segini. Itu udah kebiasaan dari perkiraan. Nanti lihat oh semuanya kubis kayak apa? Apa? Nampaknya bagus atau enggak? Oh bagus, nanti bisa diborong dengan nominal yang telah disepakati. Tapi ini tanpa ada timbangan, gitu mungkin mungkin ya kayak gitu mungkin kubis tapi biasanya sang calon nanya berapa ini bibit berapa wortel juga gitu ini berapa kaleng berapa berapa kaleng berapa kaleng bibitnya gitu nah, biasanya kalau nanya itu tapi kalau nggak nanya itu terus tanpa ada timbangan mulu alam ya, mungkin bisa ditanyakan pada ibarul asal tidak pada ustadz-ustadz yang tidak wallahu alam